Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala kembali <clears throat> pertemukan kita di majelis yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihadiri. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marabtum bi riyadil jannati farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? qala hilakul zikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seandainya kalian melewati majelis zikir, ini majelis ilmu, maka hendaklah kalian menghampirinya. Maka tatkala ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala kalian menghampiri salah satu di antara majelis yang mana majelis tersebut adalah salah satu di antara taman-taman surga, maka hampirilah oleh kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa itu yang disebut dengan taman-taman surga, majelis-majelis yang dikatakan sebagai taman-taman surga? Maka Nabi SAW mengatakan yaitu halakah zikr, halakah-halakah yang dibacakan padanya ilmu, yaitu halakah zikir. Akan tapi di sini bukan zikir yang dipahami oleh sebagian orang, <clears throat> yaitu mereka membuat halakah dan melakukan zikir bersama. Yang dipahami dari hadis ini sesuai dengan yang diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah ajmain yaitu majelis ilmu, majelis majelis ilmu. Jadi seluruh masalah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan zikir seperti fasalu ahla zikir in kuntum la ta'lamun. Tanyalah oleh kalian ahli zikir kalau seandainya kamu tidak mengetahui dalam perkara agama yang dimaksud dengan ahli zikir di sini adalah ahli ahli ilmu. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi SAW keluar melihat para sahabat berkumpul kemudian Nabi SAW bertanya apa yang kalian lakukan mereka mengatakan mereka bertasbih berzikir pada Allah Subhanahu Jalla wa ala maka yang dimaksud dengan di sini adalah mudzakarah yang berkaitan dengan il yang berkaitan dengan ilmu adapun majelis zikir yang dianggap orang sebagai termasuk di antara sunnah Nabi SAW di mana mereka berkumpul dengan menyebut zikir atau menyebutkan tasbih dan takbir dengan bersama-sama maka ini adalah perkara yang dilarang dalam syariat atau disebut oleh para ulama sebagai perkara bid'ah yang dilarang untuk dilakukan. Jadi ini termasuk majelis ilmu yang kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menghadirinya. Bahkan disebutkan dalam hadis dalam masyhur bahwasanya ini termasuk salah satu di antara sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu Jalla wa ala dan sebab ketenangan itu akan masuk ke dalam hati setiap muslim atau muslimah yang mengikuti kajian-kajian seperti ini. Salawat beserta salam semua dilimpahkan oleh Allah Subhanahu Jalla wa ala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini Insya Allah kita akan membacakan <clears throat> satu di antara hadis yang diriwayatkan <clears throat> oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah tentang uh, salah satu di antara kisah yang sangat bermanfaat insya Allah kita akan bacakan satu persatu uh, kemudian kita akan mengambil beberapa faedah akan keluarkan beberapa faedah dari hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari ini namun sebelumnya <clears throat> ada satu hal yang hendaknya kita perhatikan bersama yaitu hendaknya kita sebagai seorang muslim atau muslimah berusaha untuk bisa memahami apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Jalla wa ala dalam Al-Qur'an dan juga berusaha untuk memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis. Kadangkala satu ayat kita baca, dua ayat kita baca, tiga ayat kita baca, atau kadangkala satu hadis kita baca, <clears throat> akan tetapi bacaan kita daripada tak tatkala kita membaca Al-Qur'an sepertinya tidak ada satu hal yang bisa kita petik darinya Al-Quran, tatkala kita baca, kemudian kita ulang dan kita perhatikan, dari situlah kita akan mengetahui ilmu yang terkandung dalam firman Allah Subhanahu Jalla wa'ala. Jadi dibaca dan diulang, dibaca dan diulang dan diperhatikan Inilah yang dimaksud dengan tadabbur, <clears throat> yaitu mentadaburi Al-Quran. Kita selalu membaca surat Al-Fatihah. Sudahkah bisa kita apa namanya memahami dan menyelami faidah yang ada dalam surat surat Al-Fatihah? apa makna-makna yang sangat agung yang sampai surat ini dikatakan surat yang paling agung di dalam dalam Al-Qur'an. Bahkan disebutkan bahasanya Allah Subhanahu jalla wa ala telah menurunkan sekian banyak kitab. Allah Subhanahu jalla wa ala mengumpulkan ilmu dan faedah yang ada di sekian banyak kitab ke dalam empat kitab yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Quran. Kemudian dari empat kitab ini Allah kumpulkan di dalam satu kitab yaitu Al-Quran. Kemudian dari Al-Quran Allah kumpulkan faidahnya, keagungannya di dalam satu <clears throat> surat yaitu surat Al-Fatih dan dalam surat Al-Fatih Allah kumpulkan lagi dalam satu ayat yaitu firman Allah Subhanahu jalla wa ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kandungan-kandungan yang ada di dalamnya adalah kandungan yang sangat bermanfaat tatkala seorang itu berusaha untuk memahaminya, mempelajarinya dan merenungkan apa yang ada di dalamnya. Sebelum kita masuk membaca uh, hadis yang sahih ini dari Nabi Alaihi Wasallam. Mari sama-sama kita renungkan dua ayat dalam surat Al-Hadid. Dua ayat di dalam surat Al-Hadid yang menerangkan, menggambarkan bagaimana hakikat kehidupan yang kita hidup sekarang ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "I'lamu, ketahuilah oleh kalian. Ketahuilah oleh kalian, annamal hayatud dunya laib." Sunya kehidupan dunia itu hanya laib. Apa arti laib? permainan. Annamal hayatud dunya ibun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan. Walahun. Kemudian hal yang melupa, melupakan. Laibun walahun wazina. Kemudian juga hiasan. Jadi kehidupan dunia itu kata Allah SWT laib, permainan saja. Kemudian lahun, perkara-perkara yang melupakan manusia di dalamnya. Kemudian terus Allah SWT katakan zina, perhiasan. Kemudian watafa kurum Uh, eh, kehidupan dunia itu hanya sekedar berbangga-bangga antara kalian. Si A punya harta ini, si B punya ini, hanya sekedar berbangga-bangga. Watafa kurum bayinakum wataka turum fil amwali wal aulad. Kemudian kehidupan dunia itu hanya memperbanyak ya mempertakatur, memperbanyak al amwal. Har harta dan juga A anak atau keturunan. Wataka turum fil amwali wal aulad Kemudian Allah misalkan kehidupan ini kama saligais, sama seperti hujan. Kata Allah Subhanahu kehidupan ini sama seperti sama seperti hujan. Kama sin a'jabal kufara nabatuhu. A'jabal kufara nabatu yang mana orang-orang kafir itu merasa heran dengan tumbuhan yang ditumbuhkan oleh hujan. Kita perhatikan tatkala hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan eh, dan besar, menghijau dan berbuah, orang-orang kafir terkagum dengan tumbuhan ini. <clears throat> dari sini satu isyarat bahwasannya yang kehidupan dunia sama seperti tumbuhan yang ditumbuhkan oleh hujan sehingga orang kafir merasa kagum dengannya. Dari sini satu isyarat bahwasannya yang terkagum dengan kehidupan dunia sebetulnya hanya orang-orang orang-orang kafir. Kaum muslimin, orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah tertipu dengan dunia. Walaupun dunia itu memang menipu. Akan tapi kaum muslimin tidak akan tertipu dengan kehidupan dunia. Semakin tinggi kedudukannya <clears throat> dalam kehidupan dunia, baik pangkatnya atau hartanya atau mungkin namanya, dia semakin bersyukur, bersyukur para Allah. Semakin sulit hidupnya, semakin ber, bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Kemudian yuk uh, kama aja ajabal kufara nabatu summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian tumbuhan yang ditumbuhkan oleh air hujan tadi membesar, menghijau, kemudian setelah itu menguning. Setelah menguning tentunya dia akan habis. Begitulah kita. Dari kecil, tumbuh besar, dewasa, kemudian besar, punya anak, kemudian punya cucu. Setelah itu, kemana kita pergi? Akhir, akhirat, barzah. Setelah itu kita akan mempertanggungjawabkan, mempertanggungjawabkan seluruh amalan kita. Bahkan hidup kita yang sudah mungkin Pak Maksum sudah berapa tahun Pak? tiga 3? 39. Kayaknya nggak terasa. Nggak terasa sudah 39. Tinggal berapa ajalnya kita nggak tahu. Antum juga seperti itu. Sudah berapa antum? Apalagi belum nikah. Takut, takut besok mati pula. <laughs> ya? Ya? Seperti itu. Ibnu Mas'ud ini anak muda nih. Saya kasih semangat sedikit. Ibnu Mas'ud mengatakan kalau seandainya saya tahu 10 hari lagi saya mati, saya akan nikah hari ini. Berat orang yang tidak menikah itu tanggung jawabnya lebih lebih berat daripada orang yang menikah dari satu sisi. Sisi lain yang nikah makin makin berat. Kenapa? Ada satu ungkapan yang bagus nih anak muda ini. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata kepada salah seorang pemuda, "Ya fulan, sesungguhnya yang menyebabkan engkau tidak menikah cuma dua." Nah, cuma dua kata beliau. Apa itu? Yang dua-duanya buruk sebetulnya. Antum nggak bisa milih nih yang dua ini. Yang pertama, karena kau banyak melakukan maksiat. Jadi anak muda kenapa dia nggak mau cepat nikah? Karena masih pingin lepas, ya kan? Pingin lepas, masih pingin menikmati masa masa remaja, bebas ke sana kemari, bebas sana kemari. Kemudian yang kedua sebab engkau tidak menikah adalah karena engkau tidak mampu. Engkau tidak tidak mampu. Tidak mampunya ini sebetulnya berkaitan dengan bukan berkaitan dengan nafkah zahir akan tapi nafkah batin maka ini sebetulnya kata Umar kepada mengatakan pada seorang pemuda yang dianggapnya sudah cakap untuk menikah, kan tapi dia tidak menikah, maka beliau katakan sebabnya cuma ada ada dua. Karena banyak maksiat, kemudian yang kedua karena belum mampu atau tidak mampu menafkahi istri, bukan nafkah zahir akan tapi nafkah nafkah batin. Jadi kehidupan dunia seperti ini. Yang nggak sadar kita rupanya umur kita sudah 30 sekian. Nggak sadar rupanya sudah 50. Nggak sadar tiba-tiba mening meninggal. Sama seperti kita tidur. Ya tiba-tiba kita sudah tertidur. nah, mempertanggungjawabkan amalan yang akan kita hadapi nanti tatkala kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ala. Jadi tumbuh, kemudian setelah itu habis. Tentu saja beginilah kita. Setelah habis kita akan tanggung jawabkan seluruh amalan yang kita hadapi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala katakan summa yahiju fatarahu musfarra summa yakunu hutama. Kemudian di akhirat setelah kita meninggal ini ada dua saja wa fil akhirati bun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Kehidupan akhirat nanti ada imma adab yang pedih atau ampunan dari Allah dan ridho yaitu sur surga Allah SWT. Cuman ada dua. Tentu saja dua kedudukan ini surga neraka ditentukan dengan amalan amalan kita. Ditentukan dengan amalan kita. Kalau seandainya amalan kita baik maka balasannya surga. Kalau amalan buruk maka balasannya neraka. Wafil fil akhirati adzabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kehidupan dunia adalah kehidupan yang hanya menipu belaka. <clears throat> Setelah kita tahu ini, apa yang Allah ajak? Sabiku ila magfiratin min Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk menuju ampunan dari Allah Allah SWT. Tentu saja ini dengan melaksanakan perintah Allah SWT meninggalkan larangan Allah. Salah satunya dengan banyak menghadiri menghadiri majelis-majelis ilmu yang menambah semangat kita, menambah keimanan kita, kemudian menambah semangat untuk melaksanakan ibadah kepada kepada Allah Subhanahu Jalla wa ala. Coba perhatikan, <clears throat> saya nggak uh, eh, apal ayat berapa, akan tapi baca dari awal sampai akhir surat Al-Hadid. Insya Allah kita akan dapat dua ayat ini. Yang coba perhatikan dan diulangi dan diresapi, insya Allah itu akan menghidupkan uh, apa namanya hati yang mati dan menyehatkan hati yang yang sakit insya Allah Taala. Kemudian kita masuk kepada hadis. Hadis ini termasuk di antara hadis yang sangat menakjubkan. Di hari tatkala kebanyakan kaum muslimin sudah lupa dengan kawannya. Hadis berkaitan dengan uh, menghilangkan rasa ingin menang sendiri sebetulnya ini hadis. Yang kita tekankan di sini karena banyak pemuda dan juga orang tua yang egois yang memiliki sifat egonya tinggi, ingin menang dan sebagainya maka kita bacakan hadisnya sebagai sifat yang buruk ini hilang. Karena Nabi SAW katakan, La yu'minu ahadukum hatta yuhibba bali akhihi ma yuhibbu li nafsih. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian. Atau tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian. Kecuali apabila dia mampu mencintai untuk sahabatnya sebagaimana hal itu dia cintai untuk dirinya. Kalau kita senang, maka kita juga harus senang. Tatkala sahabat kita senang. Kita senang kalau kita dapat rezeki, maka juga kita harus senang tatkala melihat kawan kita dapat rezeki. Kita tidak senang kalau seandainya kita sakit, juga kita harus tidak senang kalau seandainya kawan kita sakit. Lihat bagaimana sifat ini dianjurkan oleh Nabi SAW sehingga antara sesama kaum muslim itu saling cinta, mencintai. Antum senang dapat hidayah, maka antum juga harus berusaha mendakwai orang agar mereka dapat hidayah. Bergerak antum di kampus. Kenapa? Karena Hidayah ini merupakan nikmat yang antum senang dengannya. Antum yakin bahwa dengan ini antum akan selamat. Maka antum juga melihat kawan antum yang tidak paham, antum harus tarik dia. Ini kewajiban dak Dakwah la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian kecuali apabila dia mampu senang terhadap sesuatu yang dia, yang dirinya senang dengannya, hal itu juga dia senang apabila diberikan kepada kawannya. Kadang banyak tatkala menyampaikan hadis ini hanya dimisalkan dengan permisalan rezeki, permisalan dunia. Padahal yang lebih utama adalah permisalan tatkala Allah berikan antum hidayah untuk mengenal manhaj yang benar ini. Itu permisalan yang paling bagus. Tatkala antum senang dengan hidayah ini, antum juga berusaha bagaimana kawan-kawan antum supaya bisa menerima hidayah yang sangat agung ini. Di mana keislaman seorang tidak akan sempurna kecuali apabila dia mengikuti manhaj yang benar itu manhaj para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini adalah hadis Abu Hurairah. Beliau mengatakan wallahi alladzi la ilaha illa huwa in kuntu la'atamidu 'alal ardi minal Sesungguhnya demi Allah yang tiada ilah yang berhak disembah kecuali Dia. In kuntu la'atamidu bikabidi 'alal ardi minal ju' dahulu kala aku sampai uh, apa namanya terlentas Aku sampai terlentang di atas tanah karena merahan rasa lapar. Aku sampai terlentang di atas tanah karena melahan, menahan lapar. Karena Abu Hurairah termasuk di antara sahabat ahlu sufa, yaitu yang tinggalnya di mas, di masjid, tidak punya rumah, tidak punya keluarga, tidak punya apa-apa. Bila termasuk ahlu sufa yang tinggal di masjid. Kadangkala ahlu sufa ini makannya bersama Nabi SAW atau bersama sahabat yang punya makanan jadi mereka tidak punya apa-apa. Mereka tinggal di masjid. Kemudian kalau mereka dijamu oleh Nabi baru mereka makan. Atau dijamu oleh para sahabat baru mereka makan. Atau kalau ada undangan baru mereka makan. Sisanya kalau tidak ada yang jamu, tidak ada yang undang, maka mereka tidak tidak makan. Ini menunjukkan bagaimana fakirnya, bagaimana miskinnya para sahabat sahabat waktu itu. Ini sebelum terjadi penaklukan Khaybar. Karena setelah penaklukan Khaybar, mulai membaik ekonomi kaum muslimin pada zaman Rasulullah SAW karena Khaybar adalah perkebunan yang penuh dengan kurma jadi setelah ditaklukkan dari tangan orang-orang Yahudi baru kaum muslimin merasa apa namanya puas dengan makanan tamar dan yang lainnya kemudian beliau mengatakan wa in kuntu la ashuddul hajara ala batni minal ju' bahkan kadangkala aku mengikat batu di atas di, di, di, di perutku supaya apa menahan menahan latar lapar ya walakat ka'atu yaman ala tarikim dia yakhrujuna minhu kemudian karena saking laparnya ya tidak tahan dia saking laparnya Abu Hurairah keluar duduk di pinggir jalan di mana jalan ini adalah jalan yang selalu dilewati oleh para sahabat dalam keadaan lapar seperti ini tatkala aku menanti menunggu di sini nggak lama kemudian lewat Abu Bakar lewat Abu Bakar dalam keadaan lapar ini, tatkala ada orang yang Abu Bakar terkenal dengan orang yang banyak hartanya, apa yang dilakukan oleh Abu Abu Hurairah kira-kira? Kira-kira apa yang dilakukan oleh beliau? Saya lapar nih. Saya tahu antum banyak duit. Lapar kali ini. Tatkala antum lewat apa yang saya kira-kira yang saya lakukan? Hah? Minta? nggak makan. Tapi Abu Hurairah enggak. Ayo, ya kuah Enggak, Abu Hurairah enggak minta makan di sini. Apa katanya? Fasa'altu ayat ayatin fi kitabillah Aku bertanya tentang satu ayat di dalam Al-Quran. Subhanallah. Tak kalah lapar, begitu lapar, dia keluar di pinggir menahan laparnya. Lewat Abu Bakar, dia bukan malah minta makan. Akan tapi, minta ilmu. Ya, Abu Bakar berhenti dulu. Terangkan kepada aku satu ayat di dalam Al-Quran. Kenapa dia bertanya ini? Kata Abu Hurairah, Ma sa'altu illa lishbi'ani. Demi Allah aku bertanya tentang ayat ini bukan untuk apa-apa supaya kenyangnya perutku. Subhanallah, kenyang dengan dengan ilmu. Antum udah makan belum? Belum kan? Kalau seandainya antum bisa merupakan lapar antum karena belajar seperti ini, berarti antum sudah merasakan nikmatnya ilmu. Manisnya ilmu. Kalau masih ingat dengan dengan makanan, kalau masih ingat dengan dengan enaknya tidur dan sebagainya, berarti antum belum merasakan manisnya manisnya ilmu. Ya, dia bisa dengan belajar melupakan rasa lapar yang yang beliau alami. Wallahi kata beliau, "Ma sa'altu illa liyushbi'ani." Aku bertanya tentang salah satu di antara ayat dalam Al-Quran, bukan untuk tujuan apa-apa, supaya untuk mengenyangkanku saja, untuk mengenyangkan dia. Ya, sudah mampukah kita seperti ini? Karena itu apa kata para ulama, dan antara ulama ahli hadis mengatakan, pernah pada suatu hari kami pulang dari belajar, mereka belajar hadis, pulang dari belajar, kemudian beli seekor ikan. Ya, kemudian tatkala ikan tadi mau dimasak diselesaikan, datang kabar bahwa seseorang ahli hadis telah datang akan menyampaikan hadis. Nggak ingat lagi dengan makanan, mereka tinggalkan karena ingin bela belajar. Kemudian setelah selesai belajar sampai dikatakan satu hari atau dua hari belajar, mereka lupa dengan makanan yang di rumah. Setelah belajar mereka pulang, ikannya sudah mulai basi. Itu pun karena memang biasanya penuntut ilmu itu kurang modal ya, banyak penuntut ilmu biasanya kurang modal. Ya, para pelajar itu kurang modal, akhirnya dimasak juga dan dimakan. Sudah rasanya pun sudah eh, ada berubah. Apa kata imam ini? Wallahi la yunalal ilm birahatil jism. Ilmu tidak akan didapat dengan santai-santai. Perjuangan, pengorbanan. Kalau santai, bukan ilmu yang didapat. Ya, karena itu butuh hatta dalam ilmu dunia juga butuh pengorbanan, apalagi ilmu akhirat. Kalau dunia ini Allah berikan kepada yang mau dan yang tidak mau. Sedangkan akhirat tidak Allah berikan kecuali kepada yang yang mau. Antum kalau nggak mau, nggak ada keinginan untuk belajar. Antum kalau seandainya tidak ada kesungguhan untuk mempelajari agama Allah Subhanahu Taala ini sampai kapanpun antum tidak akan pernah bisa. Sampai kapanpun, nggak akan pernah bisa. Antum kalau sekedar, wah, uh, saya ingin pandai apa namanya nerangkan menyampaikan hadis, ingin bisa menerangkannya. Tapi kalau nggak belajar, nol. Nabi Salam katakan innamal ilmu bita'allum ilmu itu dengan belajar, bukan dengan semedi, bukan dengan masuk ke lampu dan sebagainya tidak. Ilmu itu dengan belajar. Antum harus menulis, antum harus menghafal, eh, antum harus berusaha untuk memahami. Inilah cara ilmu, eh, cara untuk mencari ilmu sebagaimana yang kita lihat pada ulama-ulama kita. Ya, berjalan sekian bulan, berjalan sekian hari hanya untuk mencari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa kata beliau? Masa itu illa liyushbi'ani. Demi Allah aku tidak bertanya tentang salah satu di antara ayat Al-Qur'an kepada Abu Bakar kecuali untuk mengenyangkan perutku. Tapi apa Abu Bakar? Umar rawalam yaf'al. Abu Bakar diam dan lewat saja. Enggak dikasih tahunya satu ayat. Sehingga lapar pun belum belum hilang laparnya karena belum dapat ilmu jadi masih lapar. Dia tetap dulu di sana. Enggak lama kemudian summa marra bi Umar. Lewatlah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fasal nah, Tuhan ayat kita kitabillah. Bukan minta makan juga, walaupun makin bertambah waktu tentunya laparnya makin makin parah ya. Makin tambah waktu dia duduk nunggu orang lewat makin parah. Tapi tak lewat Umar bukan minta makan lagi, sebagaimana dilakukan pada Abu Bakar. Nah, Sa'al tuan ayatin min kitabillah, ma sa'altu illa lisbi'ani. Aku tanya juga tentang satu ayat dalam Al-Qur'an Aku bertanya kepada beliau tentang ayat bukan untuk apa-apa, akan tapi untuk mengenyangkanku. Umar rawalam yafal. Umar sama seperti Abu Bakar. Umar sama seperti Abu Bakar. Lewat dan tidak memberikan apa yang aku inginkan. Sehingga aku juga masih lapar. Enggak lama kemudian summa marrabiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak lama kemudian lewatlah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Nabi melihatku, tabassam hina ra'ani. Nabi tersenyum tak kalah melihat aku. Karena orang lapar itu mukanya nampak ya. Orang lapar itu mukanya <laughs> nampak. Tapi saya nggak tahu, saya nggak tahu untuk melaparnya atau yang tidak saya nggak tahu. Tapi Nabi tahu, ya. Pak tahu kalau orang lapar. <laughs> Atau kita tunjuk mereka siapa yang lapar. Baik, jadi Nabi SAW kalah melihat Abu Hurairah boleh tersenyum karena nampak maka penampilan orang yang lapar. Wa arafa ma fi nafsi wa ma fi wajhi. Nabi tahu apa yang ada di dalam benakku dan Nabi tahu apa yang ada di raut wajahku. Itu orang lapar, ada yang membutuhkan makanan. Maka Nabi SAW mengatakan Abahir. Nggak bertanya Abu Hurairah. Diam aja karena yang lewat juga orang yang disegah. Ini maklum ya. Antum kalau mungkin lewat Ustadz Kabir, antum malu-malu ya, biasa maklum eh, namanya jiwa ya. Jadi Nabi lewat, Abu Hurairah diam saja. Ya, tapi lihat tatkala Abu Bakar lewat, tatkala Umar lewat, di stopnya dan minta satu ayat. Tapi tatkala Nabi lewat, dia diam saja. Tapi Nabi yang tersenyum. Tersenyum melihatnya, kemudian Nabi yang manggil. Lihat adab. Karena kalau ada orang yang sudah tinggi kedudukannya, seperti mungkin Pak Maksum dosen ya misalnya, misalnya. Karena kedudukannya tinggi, tatkala murid datang, atau jumpa murid diam saja. Kalau muridnya nggak nyapa dia tidak tidak nyapa. Seharusnya anda yang nyapa karena saya guru anda. Ini nggak boleh. Lihat akhlak Nabi SAW. Akhlak Nabi SAW. Tatkala Abu Hurairah diam, Nabi yang nyapa. Abahir. Wahai Aba Abu Abu. Ini lakop ya lakop atau gelar panggilan Abu. Yang ini sunnah. Bagaimana yang pernah saya sampaikan ini sunnah. Kita pakai Abu. Termasuk sunnah. Abu Abu Bakar, Abu Hafs, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman. Sedangkan Abu Hurairah, Nabi SAW memanggilnya Abu Abahir, Abu Hir. Kenapa tidak Abu Hurairah? Siapa yang tahu? Abu Hurairah lebih senang dipanggil Abu Hir dibanding Abu Hurairah. Kenapa? Dia nggak senang dipanggil Abu Hurairah, dia senang dipanggil Abu Hir. Karena hirrotun dalam bahasa Arab Beda dengan hirun. Kalau hirra itu kucing betina. Kalau hirun kucing kucing jantan. Jadi lebih suka dia dipanggil Abu Hir dibanding Abu Hurairah. Hurairah itu istafgir yaitu kata yang e, di, dihaluskan dalam bahasa Arab. Hirra aslinya kemudian untuk panggilan lebih mengindahkan dikatakan Hurairah. Hurairah. Sama seperti Humairah, sama seperti Buraidah. itu kata-kata yang untuk lebih enak di, dibaca di, di, dipanggil, disebutkan. Maka dia lebih senang dipanggil dengan Abu Hir dibanding dengan Abu Hurairah. Karena apa? Hirun kucing jantan, sedangkan hur, hur, Hirra atau Hurairah itu kucing kucing betina. Dan Nabi SAW sendiri manggil Abu Hurairah Aba Abahir. Karena itu lebih di samping dia itu kucing jantan beda antara kucing jantan dengan kucing betina. Di samping itu Nabi sendiri manggil dia Abu Abu Hir, tidak Abu Abu Hurairah. Abahir, labbaika ya Rasulullah. Jawabannya labbaika ya Rasulullah. Ilhaq kata Nabi sallam, ikut aku. Jadi Nabi Nabi Sallam katakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Abu Abu Hurairah, wahai Abahir, ikut aku. Maka dikatakan dalam hadis, yamdir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayattabi Abu Hurairah, yadkhulur Rasul fayasta'din lahu fayasta'dan lahu fayajidu labanan fi qadah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan pada Abu Hurairah, Abu Hurairah ikut saya. Maka berjalan Nabi Sallam ke salah satu di antara rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau ada ada berapa istri beliau? Sembilan. Sepakat sembilan. Atau dua belas. Atau sebelas. Atau tiga belas. Sembilan atau sebelas. Sembilan atau sebelas. Waduh. Sebelas. Istri Nabi? Sebelas. Kenapa dikatakan sembilan? Karena tatkala Nabi meninggal, meninggal, wafat, yang masih hidup itu sembilan orang. Yang sudah meninggal itu Zainab bintu Huzaimah dengan satu lagi Khadijah. Jadi sebelas istri Nabi SAW. Istri Nabi sebelas. Tapi tatkala Nabi meninggal, yang masih hidup dari istri beliau itu sembilan, sembilan orang. Saya pergi ke salah satu di antara rumah beliau. Tidak sebutkan siapa. Tidak sebutkan rumah siapa. Dan Abu Hurairah terus ikut di belakang. Yadukhulur Rasul. Maka Nabi masuk. Kemudian Nabi dapati di rumah tersebut ada susu satu kadah. Satu mangkok lah ya. Kita katakan susu satu mangkok. Maka Nabi SAW bertanya, Min aina hadal laban? Ini susu dari mana? Dari mana? Apa tujuan Nabi bertanya? Dari mana susu ini? Apa tujuan Nabi bertanya? Min aina hadzal laban? Apa tujuan Nabi bertanya dari mana susu ini? Orang udah di rumah minum aja nah apa? Ini kan gitu. Hah? Saya bisa jawab. Eh. Ada kemungkinan supaya jelas statusnya, tapi status apa ini yang perlu dijelaskan? Ah, gitu dia. Status apa yang perlu dijelaskan? Kan halal. Hah? yang punya dan yang halal. Uh, ah, sebetulnya kita lebih ambil dalam kehususan Nabi SAW. Nabi boleh nggak makan sedekah? Sedekah boleh nggak Nabi makan sedekah? Nggak boleh. Tapi kalau makan hadiah boleh. Karena itu Nabi bertanya, jangan-jangan ini sedekah. Jadi bertanya, min aina hadal laban? Dari mana ini susu? Maka apa jawaban ahlul bait? Istri Nabi SAW, ahda hulaka fulan au fulana. Ini hadiah dari si fulan atau hadiah dari si fulana. Jadi hadiah Berarti jelas statusnya halal bagi beliau alaihi salatu wassalam. Tentu sudah dapat susu, Abu Hurairah pun senang ya. Mau makan dapat lah ini ya, jatah siang ini dapat. Abahir, dipanggil Abu Hurairah. Tentu kalau orang sudah e, dipanggil dan lapar, perasaannya mungkin mau apa? Mau dikasih ya? Saya <laughs> punya makanan, antum lapar, saya panggil. Sini dulu. Apa perasaan antum? Pasti antum, aduh, dapat ini kan gitu. Abahir, labbaika ya Rasulullah. Semangat. Ah, labbaika ya Rasulullah. Tapi perkataan Nabi rupanya tidak sebagaimana yang dibayangkan oleh Abu Hurairah. Ilhaq ila ahli sufa fad'uhum li. Pergi engkau ke ahli sufa teman-temanmu yang lain, panggil semua mereka kemari. Lihat satu mangkok. Kalau diminum dia dengan di beliau Abu Hurairah dengan Nabi saja belum tentu cukup. Dia kelaparan sekali nih, tapi Nabi perhatikan. Nabi ingin menghilangkan rasa ingin menang sendiri dari hati beliau. Panggil kawan-kawanmu yang ahli sufah, suruh mereka kemari semua. Hah? Kemudian, sebagaimana kita katakan, ahli sufah tadi adalah orang yang tinggal di masjid. Mereka tidak punya keluarga, tidak punya harta, dan juga tidak punya orang yang menghidupi mereka. Kalau ada sedekah, kalau ada undangan, kalau ada ajakan, baru mereka makan. Kalau tidak, ya tidak ada apa-apa sebagaimana cerita Abu Hurairah tadi. Maka Abu Hurairah katakan yasta'u Abu Hurairah min dalik. Abu Hurairah merasa berat dari perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Susu sedikit, sudah lapar sekali, malah disuruh manggil kawannya. Yasta'u Abu Hurairah min dalik. Apa kata yukhatibu nafsa Abu Hurairah berbicara dalam jiwanya? wa mahadal laban fi ahli sufa susu sedikit ini kalau dibagi dengan ahli sufa tentu nggak nggak cukup kuntu ahakku an usiba min hadal laban syurbatan ataqawwa biha aku adalah orang yang paling berhak sebetulnya aku yang pertama seharusnya aku lah yang yang dikasih dulu akulah yang yang langsung disuruh minum atau yang aku bisa menguatkan diriku dengannya fa idza jaa wa amarani rasulullah fakuntu anak utiyahu kalau seandainya aku sudah panggil ahli sufa datang kemari ditakutkan nanti aku malah disuruh nyediakan. Saya sudah lapar sekali, suruh manggil kawan, tatkala kawan datang, saya pula nanti disuruh apa namanya? Ngidangkan. Ngidangkan. Aku sudah lapar kali, gimana ini? Hatinya apa namanya? Coba. Nanti kalau sudah aku yang bagi, tentu saja aku yang minum terakhir kan? Udah aku keliling, kalau ada tiga, baru aku minum. Kalau nggak ada, mabnilah tetaplah lah, lapar. Ini eh, apa namanya perkataan atau e, kata hati yang muncul dalam benak Abu Hurairah. Tapi nah lihat jiwanya dengan perintah bertabrakan. Diperintahkan Nabi tapi jiwanya berat rasanya. Apa yang harus dia lakukan? Dikatakan di sini, "Walam yakun min ta'atillahi wata ta'ati budun buddun." Tapi apapun ceritanya nggak ada cara lain kalau itu sudah perintah Allah dan Rasulnya subhanallah lihat perhatikan bagaimana faedah di sini memang berat rasa hati tapi karena itu perintah Allah Quran sudah bilang hadis sudah bilang apa lagi mau antum tunggu malu sebetulnya kayaknya nggak gaul saya kalau seandainya saya nggak isbal nggak gaul saya kalau saya saya pakai janggut tapi antum harus pikir lagi tapi ini perintah Allah dan Rasulnya Apa lagi mau antum tunggu kalau antum mati tak kalah bermaksiat, apa yang bisa antum jawab? Tak kalau ditanya oleh oleh Allah Subhanahu Jalla wa ala. Tapi ini perintah Allah dan Rasulnya, apa lagi maksudnya dia tunggu? Dengan berat, ya walaupun dengan berat, tapi dia tetap melaksanakan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di sini yad'uhum Abu Hurairah fayuqbilun wa yasta'dinuna Fa'adina lahum wa ya'khuduna majalisahum fil bait. Maka Abu Hurairah memanggil mereka semua. Maka mereka pun datang dan minta izin untuk masuk. Maka Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka. Kemudian mereka pun mengambil tempat duduk mereka di dalam rumah Nabi SAW. Mulailah mereka duduk. Maka Nabi panggil Abu Hurairah. Sesuai dengan apa yang di yang diapakan tadi? Yang disangka oleh Abu Hurairah. Bahwasanya nanti kalau mereka datang, akulah paling yang disuruh menghidangkan ini. Maka Nabi panggil Abu Hurairah. Abu Hir, lebih ya Rasulullah. Khud faatin. Ah, sekarang ambil itu apa namanya susu tadi, kasih ke mereka, putar ke mereka. Ya khudul Kadah Abu Hurairah. Abu Hurairah ngambil susu tadi, fayu'tihir rajula fayashrabu hatta yarwa. Kemudian Abu Hurairah memberikan kepada orang yang pertama sampai orang itu ke kenyang kemudian orang kedua sampai kenyang, tentu saja hatinya bergejolak, bergejolak, ya, bergejolak hatinya. Sampai terakhir mutar, mutar, mutar. Tentu yang terakhir duduk di samping Abu Hurairah siapa? Nabi saw. Sampai kepada Nabi saw. Wakat rawiyal mukul kulluhum. Semua yang ahli sufa tadi sudah kenyang. Sampailah susu tadi nggak habis-habis supaya susu. Ini mukjizat susu yang hanya satu mangkok tadi diberikan kepada sekian orang tidak habis-habis. Karena ini satu mu mukjizat. Ada juga mukjizat terkala dalam cerita lain dalam tatkala Nabi SAW dan para sahabat menggali khandak. Waktu itu para sahabat menempel batu di perut mereka semua satu-satu batu. Tatkala mereka ngadu kepada Nabi bagaimana laparnya, Nabi buka perutnya rupanya ada dua batu. Menunjukkan lapar Nabi lebih dahsyat daripada lapar sahabat. Karena itu Jabir melihat bagaimana laparnya Nabi SAW, maka dia perintahkan kepada istrinya, eh, dia dia perintahkan pada istrinya untuk menyiapkan makanan. Kemudian dia sembelih seekor kambing kecil, seekor kambing kecil. Cukuplah untuk Nabi SAW dengan mungkin lima orang atau sekian orang dari sahabat Nabi SAW. Maka Nabi SAW, maka Jabir diperintahkan oleh istrinya untuk manggil Nabi. Sudah sudah mulai siap lah ini, coba panggil. Maka dipanggil. Tatkala pelan-pelan Jabir bilang, Nabi bukan pelan-pelan, Nabi bilang, "Ya ahlal khandak, wahai orang yang kerja di khandak ini semua, ini ada undangan dari Jabir bin bin Abdullah." Maka Jabir pun kecut dia. Kenapa? Karena makanan sedikit yang dipanggil seribu lebih. Seribu lebih yang dipanggil oleh Nabi SAW. Akan tapi alhamdulillah mukjizat Nabi SAW itu muncul di sini di mana makanan tadi tatkala dibagikan oleh masuk 10, kemudian keluar 10 dan kenyang semua, nggak bergantian Malah makanan tadi bukan malah habis kata Jabir, malah kayaknya berla bertambah. Makanan tadi malah ber bertambah bukan habis. Jadi takdir salah satu di antara mukjizat Nabi sallam memperbanyak maka makanan dan mukjizat yang lain. <clears throat> Kemudian semua sudah kenyang. Maka tinggallah Nabi, diberikanlah kepada Nabi Sallam oleh Abu Hurairah diberikan. Nabi diambil sama Nabi. Apanya? mangkok tadi diambil sama Nabi SAW. Ya kudur Rasul al qadah. Fayabahu alanya di wahwayam dari Diambil oleh Nabi SAW. Tapi Nabi diambilnya nggak diminum oleh Nabi Sallam. Tapi Nabi lihat Abu Hurairah dalam keadaan tersenyum. Ini kawan sudah pingin kali ini kan. <laughs> kawan sudah pingin kali ini. Dipegang oleh Nabi, nggak diminum oleh Nabi. Nabi naik Abu Hurairah. Nabi tersenyum. Udah nggak sabar karena sudah keliling ya dia yang pertama, dia pelaporan tadi dari awal sampai akhir, dia pula yang manggil, dia pula yang bagikan. Sampai kepada Nabi bukannya Nabi ngasih dia dulu, malah Nabi pegang. <laughs> Ini gawat nih kan gitu kan. Kemudian Nabi melihat Abu Hurairah dalam keadaan tersenyum. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah? Apa kata Nabi Sallam kepada Abu Hurairah? Abahir. Labbaika ya Rasulullah. Bakiya ana wa anta sekarang semua sudah minum, tinggal saya dan kamu. Benar ya Rasulullah, kata Abu Hurairah. Tinggal saya dan kamu. Kira-kira siapa yang pertama kali minum? Ah, tentu saja kalau kita lihat yang paling berhak, Nabi lah yang paling berhak minum. Lihat bagaimana rahmah Nabi saw Nabi sudah tahu dari awal tatkala bertemu dengan Abu Hurairah, Nabi sudah tahu apa yang ada di dalam hati Ibu Abu Hurairah. Kemudian Nabi saw juga sudah tahu bagaimana raut muka Abu Hurairah, Nabi sudah tahu bagaimana. Akan tapi Nabi ingin menghilangkan sebagaimana saya katakan tadi, sifat ingin menang sendiri sehingga kita lebih mendahulukan saudara kita dibanding kita. Saudara saya Rasulullah, benar engkau ya Rasul. Tinggal aku dan kamu yang belum minum. Maka Nabi bilang, "Uqud fashrab." Sekarang duduklah kamu dan minumlah. Duduklah kamu dan minumlah. Ini ingin saya tekankan salah satu di antara adab minum adalah dengan duduk. Dengan duduk. Walaupun ada sebagian riwayat yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Nabi SAW minum dalam keadaan berdiri. Tapi riwayat tersebut masih ada ihtimal, masih ada kemungkinan mungkin berdiri Nabi SAW tak wasallam minum karena memang keadaannya tidak bisa duduk atau karena ada sebab yang lain. Sedangkan perintah untuk duduk tatkala minum itu jelas lafaznya. Duduklah. Ya, Nabi SAW katakan uqud fashrab, duduk dan minumnya. Jadi termasuk adab adalah tatkala e, minum kita hendaknya duduk. Jadi asalnya minum itu adalah duduk, kecuali karena sebab-sebab yang lain. Kokod fasrab, duduk dan minumlah. Yak yak adu yak udu. Qaada yak udu. Qaad yak udu Abu Hurairah wa yasrab. Abu Hurairah pun duduk dan beliau minum. Kemudian udah minum, dia ingin berikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi katakan, Isra, minum lagi. Untuk kedua kalinya Abu Hurairah minum. Udah kedua? Ya Rasul sudah. Minum lagi. Nah, lihat tahu Nabi SAW dari awal dia apa namanya kelaparan Nabi SAW ingin kasih lebih kepada dia. Nah, udah minum lagi. Udah ketiga, minum lagi, silakan sampai buat. Nah, isyrab. Udah lagi, minum lagi silakan. Di akhirnya diminum terus, diminum terus sampai terakhir apa kata Abu Hurairah? Karena disuruh terus, nah berapa kali sudah la wal ladzi ba'tsaka bil haq la ajidulah maslakan. Sudah nggak bisa lagi, Dokter yang penuh perutku sudah nggak bisa lagi, sudah sudah luar batas ya, sudah selesai. Dari sini menunjukkan bahwasanya sekali-sekali seorang itu boleh makan ken kenyang, melebihi dari biasa, boleh sekali-sekali. Tapi jangan menerus. Kalau terus menerus penyakit. Apa kata Imam Qayyim rahimahullah taala dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Kulu washrabu wa la Makanlah kalian dan jangan berlebihan dari ayat ini beliau mengambil suatu kesimpulan untuk hidup sehat. Makanlah, maksudnya jangan tidak makan. Kalau antum tidak makan, maka datang penyak, penyakit. penyakit mah atau penyakit yang lain lemah. Mungkin lemah apa namanya? Pertahanan tubuh kita. Kemudian dari firman Allah SWT, walatus ribu dan janganlah berlebihan. Kalau makan berlebihan juga akan mendatangkan penyakit. Jadi makan mak, eh, jangan tidak makan dan kalau makan jangan terlalu jangan terlalu kenyang. Jadi kulu washrabu wala tusrifu. Kemudian la wallati ba'atsaka bil haqqi la ajidu maslakan. Sudah tidak bisa lagi ya Rasulullah. Sudah kenyang sekali, tidak bisa lagi. Maka Nabi bilang, "Hari ini, Mbak Mari." Ya tanawalahu Abu Hurairah al-qadah kemudian Nabi uh, Abu Hurairah memberikan mangkok tadi kepada Nabi sallam, "Fayahmadullah wa yusammi wa yashrabul fadala maka Nabi SAW memuji Allah SWT Alhamdulillah karena dapat makanan eh, dapat minuman kemudian Nabi SAW tatkala minum akan minum beliau membaca bismi ini membaca bis bismillah ya karena apa karena kalau seandainya kita tidak baca bismillah maka syaitan akan ikut makan dan minum bersama bersama kita maka tatkala dikatakan bahwasanya setiap kita itu punya pendamping yang disebut dengan karin Pendam, pendamping. Pendamping ini akan makan dan tidur bersama kita. Tatkala kita masuk rumah baca doa, maka apa kata setan? Sesungguhnya hari ini kita tidak dapat tempat. tidak dapat tempat. Kalau kita makan dan minum baca bismillah, mereka akan mengatakan hari ini kita tidak dapat makanan. Karena tatkala mereka kumpul mau makan bersama kita, kita baca bismillah, udah nggak bisa dimakan. Kemudian tatkala apa namanya? Kalau kita lupa kata Nabi SAW, maka katakan bismillah awaluhu wa akhiruhu. Sehingga syaitan tatkala sudah makan bersama kita dia akan muntahkan makanannya. Kalau kita baca ini, kalau lupa kita baca. Baca bismillah wa akhiruhu maka syaitan akan memuntahkan bacaannya, akan memuntahkan makanannya. Baca bismillah jangan lupa sehingga syaitan jadi kalau syaitannya kita makan yang nggak baca bismillah kemudian kita makan yang nggak baca bismillah dia akan terus ikut makan dan setan itu akan sehat. Kalau dia sehat apa mudaratnya? Gang ganggunya pun semakin kuat gangguannya semakin kuat ada satu cerita saya pernah apa namanya uh, dengar dalam satu siaran dari apa namanya dari Imarat negara Imarat ada cerita katanya gini kalau kita makan baca Bismillah setan kan nggak ikut makan kalau kita minum baca Bismillah setan kan nggak ikut minum jadi pada suatu hari katanya ini cerita dia pada suatu hari dia masak seasin-asinnya masakan. Kuasnya garam banyak. Makan, makan. Kan asin kan? Kalau orang sudah makan asin rasanya haus kan? Jadi makannya nggak bisa bismillah dia supaya setannya katanya ikut makan. Nggak bisa bismillah. Jadi setan kan ikut makan kapok deh ini kasinan kan. Setelah setelah makan tentu saja haus. Waktu minumnya dia banyak bismillah. Kapok setan kan. Kenapa? karena Aun nggak dapat minum dia. Tadi dapat makan, sekarang nggak dapat minum. makanya kalau jam 9. Saya dengarnya, ya iyalah. Tak betul nggak cerita. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mancing, makan kita baca bismillah, tatkala kita minum kita jangan lupa baca bismillah. Tapi jangan bismillahirrahmanirrahim. Salah juga karena lafaznya bismillah ya gulam samillah wahai gulam ucapkanlah bis Bismillah, bukan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Taib. Ya, yunawilu Abu Hurairah al-qada fayahmadullah wa yusammi wa yashrab al-fadala. Maka Nabi SAW memuji Allah, kemudian Nabi SAW membaca Bismillah, kemudian Nabi meminum sisa sisanya. Maka ini hadis ini adalah hadis diriwayatkan oleh uh, Al-Imam Al-Bukhari dalam juz yang ketujuh halaman 179. Dan kitab ini adalah karang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu ya kumpulan di antara kisah-kisah Nabi SAW yang ada dalam hadis-hadis yang disampaikan dari Rasulullah SAW. Jadi ada beberapa faidah yang kita lihat dari hadis ini. Yang pertama adalah begitu miskinnya para sahabat di awal-awal awal-awal Islam. Begitu miskinnya mereka. Tapi setelah itu Allah bukakan dunia dunia untuk mereka. Bahkan dikatakan bahwasanya para sahabat-sahabat Nabi SAW itu setelah Islam jaya, kebanyakan mereka itu jadi gubernur atau jadi wakil-wakil yang di, yang ditugaskan oleh pemerintah Islam. Jadi awalnya mereka sulit, kemudian setelahnya mereka itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala hidupnya. Semua ini berkat keteguhan mereka di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang itu makin bertakwa, maka rezekinya yang halal makin dimudahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tatkala dimudahkan juga jangan lupa takwa. Itu jangan lupa hak yang harus kita beri berikan. Kadangkala fakir miskin dapat rezeki melalui tangan tangan kita. Apa kata para sahabat Rasulullah SAW demi Allah? Nabi SAW mengatakan pada suatu perjalanan. Ada seorang yang tiba-tiba muncul kata sahabat ini merupakan hadis, tak muncul dia naik onta Kemudian tatkala naik onta dia lihat kanan dan kiri, lihat kanan dan kiri, lihat kanan dan kiri. Maksudnya ingin ingin bantuan dia. Maka tatkala Nabi SAW melihat orang ini, maka Nabi katakan barang siapa yang punya kelebihan lebih daripada bekalnya, maka hendaknya dia berikan kepada temannya yang tidak punya bekal. Barang siapa punya kendaraan lebih, berikan kepada teman yang tidak punya kendaraan. Kemudian Nabi sebutkan harta-harta yang lain Barang siapa yang punya ini lebih, maka berikan pada yang lain. Barang siapa yang punya ini lebih, berikan pada yang lain. Barang siapa punya baju lebih, berikan kepada teman yang tidak punya baju. Begitu seterusnya. Sampai kata apa kata sahabat ini yang mendengar sahabat-sahabat yang mendengar sabda Nabi SAW ini, sehingga tak kalau Nabi sebutkan banyak harta berkaitan dengan ini, kami merasa bahwasanya harta lebih kami yang sudah eh, yang sudah keluar daripada kebutuhan, misalnya dapat rezeki 100 ribu misalnya dalam satu hari untuk kehidupan taruhlah 70 ribu. Sisanya menurut para sahabat waktu itu, itu bukan hak kami lagi. Itu bukan hak kami lagi. Hak oh, orang yang Allah titipkan melalui tangan tangan kami. Subhanallah. Lihat bagaimana mereka. Sehingga akhirnya udah nggak ada istilah uh, apa namanya kemiskinan ya. Karena semua orang yang kaya yang punya lebih itu melimpahkan harta untuk orang-orang yang berhak. Ya, itu uh, bagaimana akhlak para sahabat Rasulullah SAW. Jadi mereka sulit awalnya, akan tapi kemudian Allah SWT mudahkan kehidupan mereka setelahnya. Kemudian faedah yang kedua, bagaimana Abu Hurairah, ya hendaknya ini kita contoh bagaimana Abu Hurairah bisa melupakan rasa lapar yang dia alami dengan bela dengan belajar. Sebagaimana saya katakan tadi, kalau antum masih eh, memikirkan rasa lapar, masih teringat lapar dan masih terasa perlu antum lapar tak kala antum belajar, berarti antum belum bisa merasakan nikmatnya hmm. nikmatnya ilmu. Karena itu apa kata Imam Syafi'i tatkala ditanya, "Bagaimana Anda menuntut ilmu?" Dia mengatakan, "Tatkala telinga saya mendengar ilmu, seluruh badan saya saya usahakan untuk merasa bahagia dengan ilmu yang saya dengar." Jadi sudah tidak pikir apa lagi, otak antum, pikiran antum, kemudian mata antum, seluruh anggota tubuh antum tatkala dapat satu ilmu sudah apa namanya? Sudah lupa dengan yang lain. Karena ilmu itu adalah suatu hal yang sangat antum antum cari. Jadi sangat antum hargai. Tapi kalau seandainya kita ilmu, uh, belajar itu kalau seandainya sempat belajar itu kalau ada waktu luang saja, maka tentu saja agak lama sedikit belajar sudah sudah berat. Ya sudah berat. Sudah ini, sudah pingin ini, sudah pingin ini, sudah pingin ini. Jadi hendaknya cinta ilmu itu kita tanamkan di dalam di dalam jiwa. Kalau yang namanya ilmu jangan sempat hilang dari antum. Maksudnya apa? Antum ingat dan antum catat kalau bisa. Kemudian faedah selanjutnya banyak sebetulnya faedahnya. Sampai jam berapa, Hah? Udah jam 3 lewat. Ya jangan banyak-banyak nanti apa pula. Baik, uh, faedah selanjutnya Abu Hurairah termasuk orang yang paling miskin. Karena itu kenapa beliau e, termasuk al-sufa yaitu orang yang tidak punya apa-apa. Karena itu kenapa beliau banyak meriwayatkan hadis? Sebabnya beliau katakan karena orang Ansar sibuk dengan pertanian mereka. Orang Muhajirin sibuk dengan perdagangan mereka atau sibuk dengan keluarga mereka. Adapun saya nggak punya apa-apa. E, apa namanya? Perkebunan nggak punya, kebun nggak punya, harta untuk dagangan juga nggak punya, maka aku sibukkan diriku dengan Rasul Rasulullah SAW. Yang sulitnya nggak punya perkebunan, nggak punya perdagangan, nggak punya apa-apa, tapi waktunya juga disia-siakan. Nih miskin, orang yang paling miskin. Waktu satu-satunya dia punya tidak dia gunakan untuk yang bermanfaat. Maka dunia nggak dapat, akhirat juga. Apalagi dunia nggak dapat, akhirat apa? Apalagi. Karena itu hendaknya yang nggak punya apa-apa misalnya keluarga nggak ada apa nggak ada, sibukkan waktu antum semua. Apalagi antum masih muda, sibukkan waktu antum untuk untuk belajar. Pulang kuliah minimal satu hadis antum hafal. Pulang kuliah minimal satu ayat antum hafal. Bisa insya Allah kalau seandainya antum punya keinginan. Tapi kalau nggak punya keinginan ini yang sulit. Yang nggak punya keinginan ini yang sulit. Jadi setiap hari hendaknya ada penambahan ilmu. Ya, keterangan saya ini ilmu akan tapi ini keterangan yang butuh pegangan. Kalau antum ditanya faedah seperti ini dari mana? Dari penyampaian ustaz seperti itu. Itu belum ilmu namanya. Karena ilmu kalau Allah, kalau Rasul, kalau sahabat, perkataan Allah, Rasul dan perkataan Nah kalau masih perkataan Ustaz belum ilmu. Nggak mungkin antum bersandar dengan perkataan saya atau perkataan Ustaz yang lain. Kalau seandainya perkataan itu tidak dasari Al-Quran dan hadis. Jadi antum harus hafal hadis, harus, harus hafal Al-Quran. al Jadi minimal satu ayat, dua ayat, minimal setengah hadis atau dua hadis, atau satu huruf ayat lah. Al-Islamim, Al-Islamim, Al-Islamim satu hari ini. Besok apa lagi? <laughs> begitu seterusnya. Ya mungkin kalau antum tanya, misalnya sudah hafal juz amma tuh? Ada yang hafal juz amma? Misalnya kan? Ada yang ada yang hafal juz amma belum? Wah, Ustaz, paling surat an dengan al falak saja yang saya hafal Ustaz. Ya kan coba juz amma tuh hafal. Itu ayat-ayat pendek. Sehingga antum kalau mau qiyamul lail kalau ingin apa namanya? salat malam sedikit agak pan, panjang surat An-Naba antum baca. Ini enggak setiap salat langganannya qul Inna atayna. Qul inna. Enggak masa enggak apa-apa kan tapi <laughs> Inna ataina kullallah, inna ataina kullallah itu saja. Seharusnya seorang muslim itu makin hari makin bah, makin baik. Jadi beliau termasuk sahabat yang paling miskin karena sebab kemiskinan beliau tidak punya apa-apa. Inilah akhirnya beliau banyak mendengar hadis dari dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang paling hendak kita perhatikan di sini adalah faedah supaya kita ini lebih mengutamakan teman dibanding kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang Ansar karena sifat ini. Apa kata Allah dalam surat uh, eh, Al-Hasyr, yu'tiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa walladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wala yajiduna hajatan fi sudurihim mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasata mereka itu orang-orang Ansar itu mencintai orang Muhajirin bahkan kita lihat orang orang Ansar bilang ya Rasulullah bagikan harta yang kami miliki dengan kawan-kawan kami dari Muhajirin subhanallah lihat Sampai ada yang punya dua kebun, dia bilang, pilih salah satu jendela dua kebun ini. Mana yang kamu sukai, ambil. Bahkan mereka mengatakan para Rasul, Ya Rasulullah, hitung semua harta kami yang kami miliki, kemudian bagi dua dengan orang dengan orang muhajirin. Maka Allah katakan yuk siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka adalah orang memiliki sifat lebih mendahulukan kawan teman mereka, saudara mereka dibanding mereka diri mereka walaupun sebetulnya mereka bu butuh. Ini sifat yang paling mulia. Karena itu disebutkan dalam riwayat bahasanya pada suatu hari Nabi SAW kedatangan tamu. Ada orang yang butuh bantuan makan, tapi Nabi bertanya kepada istri-istrinya tidak ada maka makanan. Kemudian Nabi berkata kepada sahabat, siapa yang bisa menjamu tamu kita ini untuk malam ini? Maka seorang sahabat mengatakan saya ya Rasulullah. Pulang, dibawanya tamu tadi, ditanya ada nggak makanan? Sama istrinya, dia katakan nggak ada kecuali sekian potong roti untuk anak kita. Misalnya potong roti untuk anak kita. Dan kita juga jangankan tamu untuk tamu, untuk kita saja malam ini tidak tidak ada. Yang ada hanya untuk anak. Apa yang dilakukan oleh sahabat ini? Karena dia ingin menjamu tamu Rasulullah SAW, ingin menjamu tamu Rasulullah SAW, akhirnya dia katakan anak kita gimana usahakan supaya dia tidur. Jadi tidur malam tanpa makan malam. Gimana caranya? Supaya kita bisa menjamu tamu Rasulullah SAW. Akhirnya caranya dikatakan dalam hadis dibalik apanya? Lampu, lampu apa namanya kalau oke okay, kalau istilah bahasa Indonesia yang bagus? Teplok juga, teplok juga bahasanya. Saya kira nggak bagus. <laughs> ya lampu teplok namanya. Hah? Pijar. Kalau kita kata lampu pijar, lampu ini. Ya, teplok lah, adalah teplok aja. Lampu teplok kan dia ada ininya pak kalengnya di sini ya. Hmm. Sehingga kalengnya itu diarahkan ke sebelah dia dan istrinya, sedangkan sebelah lagi yang terang ke tamunya. Tujuannya apa? Karena kalau tamu tuan rumahnya saja nggak makan, mungkin dia segan mau makan kan? Itu yang yang gelap di tempat yang tuan rumah, yang terang di tempat tamu. Sehingga si tamu tak kalah makan menyangka tuan rumah ikut makan. Karena itu dia lahap makan saja. Padahal tuan rumah kelaparan malam itu. Makan Nabi salam besok paginya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, sesungguhnya Allah heran melihat perlakuan kalian terhadap tamu kalian. Ya begitu menghormatinya, begitu bagaimana mereka menjamunya. Padahal mereka saja sebetulnya bu butuh. Mereka sebetulnya butuh. Ini sifat yang paling utama. Yuk tiru ala anfusihim walau kana bihim khasasa. mereka itu lebih mendahulukan teman mereka walaupun mereka sebetulnya butuh. Wa man yuqashuha nafsi kaumul muflihun. Barang siapa yang bisa menghilangkan sifat bakhil di dalam jiwanya maka mereka orang yang beruntung. Semua orang itu punya sikap pelit. Sifat pelit itu dimiliki oleh siapapun. Itu pasti. Tapi yang mulia, yang berhak, yang berhasil, yang beruntung kata Allah adalah orang yang bisa menghilangkan sifat ini. Nah, ini perjuangan keras untuk menghilangkan sifat bakhil dari diri kita. Kita punya suatu ngasih teman saya. Nanti kalau saya kasih saya gimana? Padahal rezeki itu sudah ditentukan. Kasih saja. Bahkan orang yang mengasih, orang yang banyak ngasih makin banyak rezekinya. Apa kata Nabi Sallam? Pada waktu pagi Allah punya dua malaikat. Yang satu doanya gini, Ya Allah a'ti mumsikan talafa. Yang satu kalau doanya, Ya Allah berikanlah tambahan rezeki. Eh, Ya Allah hilangkan rezeki orang yang tidak memberi. Talaf artinya hancurkan rezekinya. Yang malaikat yang kedua, Allahumma a'ti mumsikan salafa. Ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak tambahan rezeki rezeki. Didoakan. Jadi kalau kita memberi, didoakan malaikat untuk menambah rezeki. Kalau kita membakil, didoakan malaikat supaya menghilangkan rezeki. Karena itu orang yang paling banyak memberi rezeki, eh, memberi infak, ikhlas lillahi taala sebetulnya kayanya juga makin kaya. Lihat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar semuanya diinfakkan. Semuanya dia infakkan. Tapi rezekinya juga makin Abdurrahman bin Auf tatkala meninggal dia di disebut dalam sejarah dia meninggalkan emas ah, yang mana mahkamah peradilannya tak tatkala ingin membagi warisan ini pakai kampak lagi. Mecahnya itu pakai kampak sampai lecet di disebutkan dalam sejarah. Jadi banyak infak, makin banyak hartanya. Jadi jangan takut miskin karena im infak. Bahkan harta yang diinfakkan itulah sebetulnya hak kita, milik kita. Sedangkan hartanya yang bukan punya kita. Kita infakkan seribu, yang sepuluh ribu kita tahan. Misalnya yang punya kita hakiki yang akan sampai nanti di akhirat yang akan kita dapat itu yang cuma seribu, yang sepuluh ribu hilang begitu. Tapi yang hakiki harta yang kita miliki sebetulnya yang akan menemani kita nanti sampai hari kiamat itu cuma harta yang kita infakkan. Yang tidak kita infakkan habis begitu saja. Bahkan itu akan ditanya oleh oleh Allah. Kemana engkau habiskan hartamu? Begitu seterusnya. Jadi di sini Nabi Sallam faedah yang paling utama adalah bagaimana Nabi ingin menghilangkan sifat ingin menang sendiri. Ya, Nabi ingin tanamkan sifat mencintai saudara sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Semoga ada faedahnya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.